memuji sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian kesehatan, kesempatan dan terutama nikmatul Islam wal iman hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam majelis yang mulia, majelis yang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> menyatakan sebagaimana hadis di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di majelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari, membaca dan mempelajari kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Demikian pula tentunya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya melainkan akan turun kepada mereka ketenangan sakinah demikian pula rahmat Allah meliputi mereka wa humul malaikah dan para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Karena ridho atas perbuatan-perbuatan mereka. Innal malaikata la tadau ala ajnihati ala ajnita ala ajnit ajnihatiha li talab al-ilm ridon bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya ala talibul ilm terhadap para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang sedang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bermajelis ilmu diberikan ketenangan, rahmat dan naungan dari para malaikat. Seraya mereka berdoa dengan doa barokah, kebaikan, pengampunan, keselamatan atas mereka para penuntut ilmu yang duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membekali diri dengan ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan dalam sabda beliau tersebut keutamaan yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala yaitu zakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama-nama mereka di sisi Allah. Allah menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat-malaikatnya. Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan disebut nama-nama mereka oleh Allah karena Allah ridha, karena Allah cinta terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Maka semua ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya untuk kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menasehatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada antum dan juga kepada antunna kepada para ikhwan dan para akhwat nasihat karena Allah nasihat karena kitabullah dan seterusnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini adalah nasihat ad-dinun nasihah ad-dinun nasihah ad-dinun nasihah Agama ini nasihat, agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya. Untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Maka saya menasehatkan pada diri saya dan pada antum dan antunna sekalian hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita dan kepada orang-orang kita terakhir. Naam. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang terakhir dengan takwa Allah <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita semua bertakwa kepadanya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Naam, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan betapa banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya ingin memfokuskan nasihat tersebut kepada ikhwan dan akhwat khususnya yang telah menjalani kehidupan rumah tangga suami istri. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dan wasiat untuk keduanya saling bermuamalah dengan muamalah yang baik yang dibangun di atas kemurnian tauhid yang dibangun di atas hukum-hukum syariat Allah muamalah yang dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah kita semua mengetahui bahwasanya kehidupan rumah tangga baina zauji wa zaujah antara suami dan istri di dalamnya ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin dan ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dipimpin. Sehingga dengan itu akan berjalan dengan baik. Akan berjalan dengan sempurna. Ketika ada seorang pemimpin dan ada yang dipimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim bahwa kaum lelaki, para suami adalah sebagai pemimpin terhadap kaum wanita, para istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum lelaki itu kata Allah adalah pemimpin terhadap kaum wanita para istri. Dengan dua sebab. Yang pertama kata Allah bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah lebih memberi keutamaan dari berbagai sisi terhadap kaum lelaki dibanding kaum wanita. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim karena kaum lelaki yang mencari nafkah lalu memberi infak nafkah tersebut kepada para kaum wanita, para istri. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam suratun Nisa ayat ke-34 ini bahwa kaum lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita dengan dua sebab. Yang pertama, keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki melebihi daripada kaum wanita. Al-Imam Ibnu Katsir dan para mufassirin lainnya menyebutkan bahwa kaum lelaki qayyimun <coughs> 'alal mar'ah kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita, hakim terhadap kaum wanita, meluruskan apa yang bengkok terhadap kaum wanita. Karena kaum lelaki tersebut memiliki tentunya jasad yang lebih kuat dari kaum wanita. Naam, postur tubuh yang lebih kuat susunan tubuh jasad yang lebih kuat bagi kaum lelaki daripada kaum wanita. Demikian pula sifat ketegasan kaum lelaki lebih dari kaum wanita. Ditambah lagi dengan sifat kesabaran. Kaum lelaki lebih tinggi sabarnya daripada kaum wanita. Dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum lelaki sebagai pemimpin. Dan yang kedua, karena nafkah yang mereka infakkan. Oleh karena itu, al-asal kehidupan rumah tangga suami istri yang mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Kalau istri yang mencari nafkah lalu suami tinggal di rumah, ini menyelisihi perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Maka yang mencari nafkah adalah suami, kaum lelaki. Tetapi kalau sang istri hendak ta'awun hendak menolong suaminya, membantu suaminya di dalam mencari nafkah dalam batasan-batasan yang syar'i, maka itu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Selama aman dari fitnah, tidak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya dalam suratul Baqarah. Lillah lirrijali alaihinna darajah. Bahwa kaum lelaki terhadap kaum wanita itu dilebihkan oleh Allah beberapa derajat. Naam, semua inilah yang menjadi sebab kaum lelaki dipilih oleh Allah sebagai pemimpin terhadap kaum wanita. Naam, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul semuanya dari kaum lelaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kepemimpinan negara juga beliau menentukan untuk kaum lelaki, tidak boleh kaum wanita. nah Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sampai berita kepada beliau bahwa putri dari seorang raja hendak menggantikan ayahnya menjadi pemimpin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah dan menyatakan, "Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, dalam hal ini wanita bukan ahlinya untuk memimpin, maka tunggu kehancurannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kehancurannya. Tetapi wanita itu tidak lebih dia menjadi pemimpin kata Rasulullah ala baiti fi baiti zaujiha. Pemimpin terhadap rumah suaminya Naam. Dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya di dalam rumah suaminya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhawati fillah, <clears throat> perlu diketahui dan difahami oleh segenap ubuat dan ummahat para abi-abi dan para ummi-ummi, para ummahat. Untuk kemudian kita menempatkan dan memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan penempatan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jangan sampai terbalik. Karena di zaman-zaman fitnah seperti ini kadang terbalik. Yang menjadi pemimpin istri dan suami menjadi sebagai yang dipimpin terbalik. Naam, maka ini sudah melanggar syariat Allah. Kalau pelanggaran terhadap syariat Allah seperti ini, jangan mengharap berkahnya, jangan mengharap kebahagiaan, ketenangan, kedamaian rumah tangga. Jangan diharapkan. Kenapa? Karena awal langkah sebelum muamalah-muamalah yang lainnya sudah melanggar syariat Allah. Naam. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Kemudian <coughs> sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa seorang wanita tidak lebih sebagai pemimpin terhadap rumah suaminya. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu nafsin min bani Adam sayyidun, farrajulu sayyidu ahlihi, wal mar'atu sayyidatu baitiha." Kata Rasulullah, semua jiwa dari Bani Adam pemimpin maka kaum lelaki pemimpin terhadap seluruh keluarganya. Dan kaum wanita adalah pemimpin ter, di dalam rumahnya. Pemimpin di dalam rumahnya. Naam. Hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahallahu taala. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan setinggi-tinggi kewajiban untuk seorang istri taat terhadap pemimpinnya, terhadap para suaminya. Kaum wanita diwajibkan kewajiban yang besar, kewajiban yang sangat untuk taat kepada para pemimpinnya, kepada para suami-suami mereka. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam memisalkan kalau seorang manusia bisa sujud kepada manusia yang lainnya, wanita, istri diperintahkan untuk bersujud pada suaminya. Naam, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairihi la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya. Bayangkan. Naam. Sujud terhadap manusia syirik. Perbuatan syirik. Nah, kalau sudah per, permisalannya seperti ini, pengandaiannya seperti ini, diandaikan dengan satu perbuatan syirik. Coba, seandainya boleh orang berbuat syirik sujud, maka wanita diperintahkan sujud kepada suaminya. Tapi karena itu perbuatan syirik, maka Rasulullah tidak memerintahkan. Ini apa? Maknanya Naam, maknanya bahwa betapa besar kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Betapa besar kewajiban istri terhadap suaminya. Bahkan para ulama menyatakan melebihi kewajiban seorang wanita terhadap ayahnya, terhadap suaminya itu melebihi daripada kewajiban seorang wanita terhadap orang tua kandungnya sendiri. Subhanallah. Naam. Menunjukkan betapa besarnya kewajiban seorang istri terhadap suaminya untuk taat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lanjutan hadis tersebut bersumpah Walladhi nafsu Muhammadin biyadi Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang istri kata Rasulullah tidak akan menunaikan hak Robnya, hak Allah. Sampai seorang istri itu menunaikan haknya terhadap suaminya. Walau sa'alaha nafsaha hiya ala qatabin lam tamna'hu. Andai kata seorang suami meminta kepada istrinya untuk menggauli istrinya ala qatabin dalam keadaan istri itu sedang hendak melahirkan. Detik-detik mau melahirkan. Bayangkan. Suami meminta untuk menggauli istrinya masih dalam posisi yang halal. Belum haid, eh, bukan haid, belum nifas. Nah, tiba-tiba suaminya meminta kepada istrinya untuk menggaulinya. Bagaimana sikap seorang istri? Kata Rasulullah SAW, lam tamna'hu. Tidak boleh dia menolaknya. Tidak boleh istri itu menolak permintaan suaminya. Saking wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Subhanallah. Kalau di zaman kita sekarang, nah, jangankan dalam kondisi dekat mau melahirkan, kondisi segar, sehat, tapi kalau tidak lagi lapang dada. Nah, atau ada sesuatu di, di pikirannya, di benaknya seorang istri itu. Nah, dengan mudahnya menolak. Bahkan kadang-kadang mengangkat suaranya terhadap suaminya. Nah, subhanallah. Ini salah satu perbuatan ukuk terhadap suami, kedurhakaan terhadap suami. Nah, ya. Ini saking besarnya kewajiban sua, eh, istri terhadap suaminya. Dalam keadaan detik-detik hendak mau melahirkan, suaminya meminta untuk menggaulinya, tidak boleh istri itu menolak. Subhanallah. Bagaimana kalau dalam keadaan segar, sehat. Tidak ada permasalahan. Naam. Tidak dalam keadaan sakit. Maka menolak adalah salah satu perbuatan durhaka. Nah, maka tidaklah dibenarkan bagi para istri untuk melakukan hal tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walladhi nafsi biyadih demi yang jiwaku di tangannya di tangan Allah Subhanahu wa taala lau kana min qadamihi ila mifraqi ra'sihi qurhatun tanbajisu thumma istaqbalathu falahisathu ma addat haqqahu Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah dalam Jami' As-Saghir. Rasulullah menyatakan seandainya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya seorang suami mengalami penyakit luka bernanah Luka bernanah, darah nanah. Baik di kakinya atau di badannya atau di kepalanya. Kita perhatikan. Lalu kemudian istri itu datang dalam rangka berbakti kepada suaminya. Menjilat darah atau nanah tersebut. Coba. Nanah itu, darah itu dijilat oleh istrinya. Nah, Rasulullah menyatakan ma'hadat ak ma'adat hakohu, Belumlah cukup sifat berbaktinya istri tersebut terhadap suaminya. Belum, belum cukup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Coba Nah, kita bandingkan dengan para wanita di zaman zaman sekarang ini. Nah, zaman sekarang ini sangat mudah seorang istri itu membentak suaminya. Ah, kamu ini. Subhanallah. Mudah. Nah. Padahal Kalau dengan orang tuanya, dia tidak berani membentak. Kalau terhadap kedua orang tuanya, tidak berani membentak. Tapi pada suaminya berani. Nah. Padahal, seperti yang kita katakan tadi, hak suami terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya itu lebih besar dibandingkan kewajiban istri terhadap ayah dan ibunya. Artinya apa? Kalau bertentangan perintahnya suami dengan kedua orang tuanya, seorang istri dalam kaidah syariah dia lebih mendahulukan perintah suaminya daripada perintah kedua orang tuanya. Seandainya bertentangan. Seandainya. Nah, selama suaminya itu suami yang soleh. Yang benar-benar berupaya mewujudkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Berarti kalau kepada kedua orang tua diharamkan membentak <clears throat> lebih-lebih terhadap suamimu. Diharamkan pula membentak. Nah, lebih daripada membentak kepada kedua orang tua. Nah, subhanallah. Demikian syariatul Islam. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang istri saking taatnya terhadap suami tidak boleh dia melakukan suatu ibadah kecuali minta izin dulu dengan suaminya kalau bisa menyebabkan bertentangan dengan perintah suaminya seperti misalnya apa puasa Naam. Puasa sunnah. Tidak boleh seorang istri melakukan puasa sunnah. Tanpa izin suaminya. Mengapa? Jangan sampai suaminya memerintahkan dia sesuatu. Lalu dia tidak bisa melaksanakannya karena sebab dia berpuasa. Coba. Sampai dalam perkara melakukan suatu ibadah. Yang dapat menghalangi nanti. Mewujudkan perintah suami itu dilarang kecuali minta izin dulu terhadap suaminya. Naam. Rasulullah SAW menyatakan la yahiqqu lil mar'ati tas antasuma wa zawjuha syahidun illa Tidak boleh seorang suami, seorang istri tidak ada hak baginya untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada di rumahnya atau senantiasa suaminya akan pulang ke rumahnya. Alhamdulillah. Tikumullah yusnibarakum. Naam. Berkata Imam Al-Hafidh rahimahullahu taala Ibnu Hajar di dalam menjelaskan hadis tersebut bahwa hakku zawj akadu 'alal mar'a min tatawwu. Hak suami lebih utama daripada seorang wanita melakukan ibadah yang sunnah-sunnah. Karena memenuhi hak suami adalah perkara yang wajib, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah adalah mustahab, hukumnya sunnah. Maka tidak pantas seseorang yang berakal mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Naam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan la yahillu laha dzalik bittifaqil muslimin. Tidak halal bagi seorang istri untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah tanpa minta izin terhadap suaminya. Itu merupakan kesepakatan kaum muslimin, ijma'. Naam. Demikian pula di dalam hadis atau sebelum saya membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Ibn Hajar juga dalam ucapan yang lain beliau menyatakan walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqiz zauj. Tidak ada pada seorang istri setelah memenuhi hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib daripada hak suaminya. Kita lihat tidak ada hak yang paling besar. Setelah haknya Allah dan Rasul dan Rasulnya adalah hak suami. Bagi setiap istri, bagi kaum wanita. Nah. Padahal kalau di dalam Al-Quran. Hak setelah Allah dan Rasulnya. Ya. Itu adalah birrul walidain. Berbuat baik pada kedua orang tua. Banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Setelah tauhid, bir walidain. Wa rabbuk wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Naam. Allah telah memutuskan agar kalian memurnikan tauhid ibadah hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Coba. Tapi khusus para istri hak yang lebih besar setelah Allah dan Rasulnya atas dirinya adalah memenuhi hak suaminya. Atau kewajiban yang paling besar setelah kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya adalah kewajiban memenuhi hak suaminya. Ini bagi seorang istri. Baru setelah itu apa? Kepada kedua orang tuanya. Nah, Demikian ikhwani fidina azakumullah. <clears throat> Sehingga syariatul Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan dengan setinggi-tinggi kewajiban untuk seorang istri taat terhadap suaminya dan selalu mencari keridhaan suaminya. Nah, selalu berupaya mencari keridhaan suaminya. Kalau suaminya kira-kira murka atau marah, ya, istri ini bagaimana upayanya mencari jalan cara agar suaminya itu tidak lagi marah, hilang kemarahannya tersebut. Nah, bahkan istri yang soleha tidak akan tenang tidurnya kalau dia mengetahui suaminya sedang marah sampai dia menyelesaikan kemarahan suaminya tersebut. Ini istri solehah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam salah satu hadis kata beliau alaihi salatu wassalam nisaukum min ahlil jannah alwadudu alwaludu alaud alaud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu ghumdhan hatta tardha. Juga disoalkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, wanita istri-istri kalian yang menjadi penduduk surga adalah para istri yang al-wadud. Al-walud, al-wadud yaitu yang cinta terhadap suaminya. Nah, istri yang cinta dan sayang terhadap suaminya. Nah, jangan jadi istri benci terus kepada suami. Tidak cinta, tidak sayang suaminya. Nah, ini bukan alamat tanda istri calon penduduk surga. Bukan. Karena Rasulullah mengatakan istri <coughs> calon penduduk surga adalah al-wadud. Yang penyayang dan mencintai suaminya. Makanya dalam Islam kalau seorang istri tidak bisa mencintai suaminya, sehingga dengan tidak cinta dan sayangnya dia kepada suaminya, tidak bisa pula dia taat. Maka istri wanita yang seperti ini dalam Islam disyariatkan baginya bahkan bisa menjadi wajib untuk minta cerai yang disebut dengan khuluk. Dia minta cerai. Kenapa? Karena percuma, berbahaya kalau dia terus menjadi istri, bisa-bisa dia masuk ke dalam neraka Allah. Karena tidak pernah taat dengan suaminya atau sulit untuk melakukan ketaatan kecuali dalam waktu yang sedikit. Kadang-kadang dia bisa taat, kebanyakannya dia durhaka. Karena sebab tidak adanya cinta dan sayang terhadap suaminya, maka lebih baik minta cerai. Ini dalam sunnah tuntunan syariat Islam dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan berarti jangan disalahpahami. Nanti setelah selesai ceramah saya, ya, jangan sampai ada istri atau ummahat langsung datang kepada suaminya. Ya zauji, kalau begitu saya minta cerai. Nah, kenapa? Karena saya tidak pernah cinta dan sayang. Nah, padahal ya bukan dari kejujuran dalam hatinya. Hanya karena setelah mendengar ceramah ini. Subhanallah. Nah, di sini kita menuntut kejujuran di dalam hati. Yang kita maksudkan adalah kalau memang benar-benar perjalanan keluarga tersebut sudah berlangsung sekian tahun, tiga, empat, lima, enam tahun dan seterusnya di tahun-tahun yang telah berlalu selama ini selalu lebih banyak melakukan kedurhakaan terhadap suaminya dibanding dengan ketaatannya. Naam. Disebabkan karena dia tidak bisa cinta dan sayang terhadap suaminya. Maka ini yang kita maksudkan. Disyariatkan baginya untuk minta hulu agar suaminya menceraikannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, calon para wanita-wanita penduduk surga dari para istri adalah al-wadud, yang memiliki sifat penyayang dan cinta terhadap suaminya. Al-Walud juga yang suka melahirkan anaknya. Senang dia melahirkan, bukan karena terpaksa. Ya, banyak istri terpaksa dia melahirkan. Dia tidak suka melahirkan. Maunya KB dengan dua anak. Cukup. Keluarga berencana. Subhanallah. Iya, keluarga berencana ini dengan mencukupkan dua anak bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah menyatakan Inni mukathiru bikumul umam. Aku bangga dengan kalian umatku yang banyak jumlahnya. Bagaimana jumlah umat Islam mau banyak kalau melakukan keluarga berencana? dengan mencukupkan dua anak. Tidak mungkin. Tidak terwujudkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka calon wanita penduduk surga al-walud yang senang ketika dia melahirkan anaknya. Nah, bukan terpaksa. Kecuali kalau wanita itu punya penyakit kalau melahirkan susah payah, pendarahan, bisa ber, menjadi korban. Nah, dengan sebab penyakitnya, maka yang seperti ini lain halnya. Nah, para ulama memfatwakan bahwa sebaiknya dia tidak melahirkan dulu karena madaratnya lebih besar. Mengancam keselamatan jiwa sang ibu, sang istri tersebut. Nah, tapi kalau tidak ada halangan, tidak ada udur, hanya karena semata-mata takut tidak bisa memberi makan. Nah, ini juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khosyata imlaqa. Orang-orang yang membatasi, tidak mau melahirkan, membatasi keturunannya karena takut memberi makan, takut miskin. Padahal rezeki itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang melata saja diberi rezeki oleh Allah, apalagi kita manusia yang punya akal. Nah, maka tidak pantas kalau ada seorang wanita tidak mau melahirkan karena sebab dia takut memberi makan terhadap anak-anaknya. Rezeki Allah luas. Naam. Apalagi kalau kita memahami Islam dengan benar, dengan baik, maka tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Naam. <clears throat> Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya al-aud ala zaujiha. Naam. Yaitu yang selalu mencari perhatian terhadap suaminya. Nah, artinya selalu mengontrol, melihat kondisi keadaan suaminya. Apakah suamiku ini butuh penghibur, lagi stres misalnya, butuh dihibur, maka istri ini datang menghibur suaminya. Nah, atau suamiku pulang capek dalam keadaan lapar, harus segera saya menawarkan untuk makan. Naam. Ah ini wanita istri calon penduduk surga. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang mesti seluruh wanita menyatakan wah berat sekali untuk bisa mewujudkannya. Nah, terlalu berat untuk bisa mewujudkannya. Naam, maka kita katakan demikianlah zaman fitnah. Zaman yang terus fitnah ini bertambah bertambah dan bersamaan dengan itu iman kita melemah. Lemah iman kita sehingga kita merasa berat untuk mewujudkan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, tentunya nanti di akhir majelis ini kita akan juga sebutkan kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya atau hak istri terhadap suaminya. Sehingga istri juga mudah untuk mewujudkan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Dengan adanya ta'awun, tolong menolong. Suami juga dituntut di dalam muamalah rumah tangga. Suami suami pun dituntut untuk selalu membantu para istri. Naam, dengan nasihat-nasihat, dengan motivasi-motivasi sehingga para istri ini selalu semangat, selalu ceria dan memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan kewajiban-kewajibannya terhadap suami. Naam. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Wanita calon penduduk surga, al-wadud, sayang dan cinta terhadap suaminya. Al-walud, suka melahirkan anak-anaknya. Al-aud, al-aud, yaitu selalu perhatian terhadap kondisi suaminya. Selalu mengontrol suaminya, kondisinya. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan allati idza ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha. Saking perhatiannya, kalau dia melihat suaminya marah, datang dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya lakukan yang di, tidak disadari menyebabkan suaminya marah. Dia datang meletakkan tangannya di atas suaminya, minta maaf. Subhanallah. Saking solehahnya istri yang seperti ini. Nah, penuh perhatian terhadap suaminya. Bahkan dia menyatakan, La azuqa humdan hatta tarla. Istri soleha ini tadi menyatakan, aku tidak bisa merasakan ketenangan. Aku tidak bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Sampai engkau wahai suamiku benar-benar ridho. Ridho terhadap dirinya, terhadap istrinya. Subhanallah. Ini istri salehah Nah, ciri-ciri dari istri salehah. Calon-calon penduduk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian pula yang banyak terjadi. Kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya yaitu sifat syukur yang sangat kurang tidak bersyukur terhadap kebaikan suaminya dan mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih <coughs> Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda la ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melongo kepada seorang wanita yang tidak pernah bersyukur terhadap suaminya. Tidak pernah merasa cukup apa yang diberikan dari suaminya. La yanzurullah ilaiha. Allah tidak akan melongo melihat wanita yang seperti ini. Subhanallah. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh istri untuk banyak-banyak bersyukur kepada suaminya. Sehingga insya Allah dengan itu akan mengurangi jumlah mayoritas penduduk neraka dari kaum wanita. Karena sebab mayoritas penduduk neraka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kaum wanita. Nah, apa sebabnya? Rasulullah menyatakan karena yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ketika Rasulullah berkhutbah dalam khutbah Idul Fitri dan mengkhususkan khutbahnya kepada kaum wanita, Rasulullah menyebutkan telah menasehatkan kepada wanita. Naam. Istausu bin nisa khairan. Wahai para suami, selalu dan senantiasalah memberi wasiat nasihat kepada kaum wanita, kepada para istri. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa aktsaru min ahlin nar, aktsaru ahliha an-nisa kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah para wanita. Tiba-tiba seorang wanita berdiri marah dan protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Rasulullah menyatakan, "Karena kaum wanita para istri itu banyak mengingkari para suami-suami mereka dan kebaikan-kebaikannya." Diingkari. Nah, yakni selalu melawan, selalu menentang dengan para suami tidak bersyukur. Hati-hati. Ini menjadi alamat calon-calon penduduk neraka wal billah. Naam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam hadis yang sahih Innama huwa jannatuki wa naruki. Beliau menyatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha bahwa suamimu di sisimu wahai Asma adalah surgamu dan nerakamu. Nah, suami itu surga dan nerakanya istri. Surga kalau istrinya taat neraka kalau istrinya suka membangkan. Nah, maka neraka baginya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kisahnya. Dan ini sepatutnya untuk dijadikan sebagai kudua, sebagai contoh tauladan yang baik untuk para istri. Yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha wa anhu. Bagaimana seorang kudua istri solehah, memberi contoh kepada seluruh kaum wanita untuk kemudian mereka mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Siapa suaminya beliau? Siapa yang tahu? Siapa suaminya Asma binti Abi Bakar Siddiq? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa sebutkan? Nah, suaminya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Hah. Ada yang tahu? Fadol. Uh, eh, afwan ya, sebelumnya kemarin saya menyatakan saya beri pertanyaan, ada yang menjawab. Kalau yang menjawab saya beri hadiah. Ada nggak yang menjawab pada waktu itu? Hah? Ada? Nggak ada? Iya. Nah, kalau ada yang menjawab ini, saya beri hadiah insya Allah. Fadl. Zubair siapa? Zubair? <laughs> Masya Allah. Siapa yang menjawab? Zubair bin Al-Awwam. Barakallahu fikum. Naam. Zubair ibn al-Awwam. Beliau adalah suami daripada Asma binti putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kita sebutkan kisah beliau atau cerita beliau radhiyallahu taala anha sebagai contoh istri yang salehah terhadap suaminya. Naam. Kata beliau, "Tazawwajani Az-Zubairu wa maluhu wa malahu fil ard min malin wala mamlukin wala syai' ghairu nadih wa ghairi farasihi." Fakuntu a'lifu farasahu wa astasqil ma'a wa akhruzu gharbahu wa a'jun ولم أكن أحسن أن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي Wahia minni ala thulusai farsakh. Naam, cerita yang panjang dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan aku dinikahi oleh Zubair bin Al-Awwam. Beliau tidak memiliki harta benda. Naam, melainkan yang dimiliki oleh beliau satu unta Nah, ada kendaraannya, unta. Ya, unta ini tentunya butuh dipelihara, diberi makan, dimandikan, ya, seperti kuda tadi, ya. Sama dengan kuda kurang lebih, butuh perawatan. Kalau sekarang kendaraan suami bukan lagi kuda, bukan lagi unta, ya. Apa? Motor atau mobil. Ya, ini ini kita perhatikan ya. Naam. <clears throat> Lalu aku kata beliau radhiyallahu taala anha Naam. Uh, ada lagi bukan unta saja tapi juga kuda. Nah, ada juga kudanya. Jadi dua kendaraannya. Maka saya merawat kudanya. Ya, dan untanya tersebut. Bagaimana cara merawatnya? Beliau harus mengambil air. Naam. Lalu memikul biji-bijian. Ya. Ini secara singkat cerita dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Harus dia mengambil air untuk memandikan, membersihkan kendaraan itu harus memikul biji-bijian di atas kepalanya untuk memberi makan terhadap kendaraan tersebut. Nah, dan perlu ditahu kata beliau bahwa biji-bijian yang saya pikul di atas kepalaku untuk memberi makan kendaraannya suamiku itu jaraknya ala thulusai farsah. Dua per tiga farsah. Nah, dua per tiga farsah, satu farsah itu tiga mil. Tiga mil, tahu tiga mil? Satu mil itu satu koma berapa kilo? Hah? Hitunglah enam kilo. Ya. Hampir dua kilo, satu mil. Kalau satu mil saja, satu kilo, tiga mil berarti tiga kilo. Iya. Nah, berarti ini kurang 4,5 kilo Empat kilo setengah kurang lebih jaraknya. Itu tiga mil. Berarti kalau dua per tiga farsah kurangi sepertiga ya. Iya, kurang sepertiga. 4,5 kilo kurang sepertiga berarti tinggal 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha memikul biji-bijian di atas kepalanya dibawa ke rumahnya untuk memberi makan kendaraannya suaminya Abu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala Coba. Sampai suatu hari <clears throat> beliau di perjalanan sedang memikul biji-bijian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada sahabat-sahabat Ansor yang berjalan bersama Rasulullah Rombongan ini menjumpai di perjalanan Asma binti Abi Bakar yang sedang memikul biji-bijian di atas kepalanya. Akhirnya Rasulullah menawari untuk ikut di atas kendaraan karena kendaraannya di zaman dulu itu ada tandunya ya. Ada tandunya seperti unta ada tutupnya ya, ada semacam kerandanya. Orang bisa masuk di situ dan uh, sahabat apa namanya mengarahkan kuda atau unta tersebut ditarik talinya ya kadang-kadang pun kalau dia naik di atasnya itu itu ada hijab ya ada hijab dengan keranda tersebut dan Rasulullah menawari kepada Asma untuk ikut di kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersama para sahabatnya. Nah, bagaimana sikap Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Beliau menolak permintaan Rasulullah. Nah, kenapa beliau menolak? Karena beliau tahu sifat istri soleha adalah apa tadi? Al-aud. Selalu menjaga perhatian dengan suaminya. Dia tahu suaminya pencemburu. Suaminya memiliki giro cemburu yang besar, yang tinggi. Kalau suaminya tahu nanti ikut, di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah, mesti nanti suaminya cemburu. Jangan. Takut nanti menjadi sebab marah dan kemurkaan pada suaminya. Subhanallah. Hah? menolak tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah, beliau menceritakan kejadian tersebut bahwa dia berjumpa dengan Rasulullah, dia ceritakan kepada suaminya. Dia berjumpa dengan Rasulullah bersama rombongan sahabat, menawari untuk ikut serta dalam kendaraan. Zubair bin Awam menyesalkan, kenapa anti tidak ikut? Artinya di situ ada Rasulullah. Kalau Rasulullah Beliau tidak cemburu. Nah, karena beliau nabi dan rasul. Nah, seandainya dia ikut bersama Rasulullah maka suaminya tidak cemburu. Intinya di sini bahwa Asma binti Abu Bakar seorang istri soleha yang selalu menjaga dan perhatian terhadap kondisi suaminya. Nah, dia khawatir cemburu. Dia menolak dan dia harus menanggung beban berjalan kurang lebih tiga kilo memikul di atas kepalanya biji-bijian. Subhanallah. Nah, sekarang kira-kira masih ada ndak istri yang seperti Asma binti Abu Bakar? Radhiyallahu taala Maka jawabannya La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Naam. Sudah jauh zaman-zaman kita sekarang ini dengan zaman-zaman terdahulu. Sudah jauh kondisi kita di zaman-zaman sekarang dengan kondisi di zaman-zaman terdahulu. Para pendahulu-pendahulu kita yang soleh dan solehah. Naam. Sampai kemudian seorang ayah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an anhu menaruh kasihan terhadap putrinya. Terhadap putrinya yang melihat berat tugas-tugasnya. Nah, terhadap suaminya. Akhirnya beliau menawarkan seorang budak pembantu untuk membantu Asma binti Abu Bakar dalam tugas-tugasnya tersebut. Nah, di sini juga berarti ada faidah yang perlu kita petik. Pentingnya seorang ayah yang soleh. Nah, kedua orang tua yang soleh. Baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Karena dengan kesolehan kedua orang tua, baik dari pihak suami atau istri, bisa membantu dalam keluarga suami istri tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Ikhwani fi din yang terakhir nasihat untuk para suami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada seluruh para suami untuk menggauli istri-istri mereka dengan cara yang paling baik. Muamalah yang paling baik. Wa'alunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang paling baik mendapati sesuatu yang engkau benci dari istrimu, maka ketahuilah mudah-mudahan sesuatu yang engkau benci itu sesuatu yang lain apa sesuatu itu boleh jadi bisa menjadi kebaikan. Naam. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para kaum suami untuk bermuamalah mempergauli istri-istri mereka dengan cara yang paling baik. Kalau mendapati sesuatu yang tidak disenangi, jangan serta-merta langsung dicela atau dipatahkan. Tapi berilah nasihat dengan cara yang baik. Nah, sabarlah dan teruslah memberi nasihat, nasihat, nasihat. Karena Rasulullah menyatakan innahunna khuliqat min dhil'in a'waj. Wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau engkau datang untuk meluruskannya, kasar tahu. Engkau patahkan dia. Maksudnya datang meluruskan dengan tergesa-gesa, dengan kekerasan, maka akan patah. Kalau dibiarkan juga, dia akan bengkok terus. Berarti, asiruhun bil ma'ruf, pergaulilah dengan baik, dengan sabar, dengan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat yang baik. Istausu bin nisa khaira. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Demikian perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam kepada para suami. Dan suami yang seperti ini Rasulullah menyatakan adalah suami yang sempurna keimanannya. Suami pilihan-pilihan Allah. Nah, Rasulullah salatu wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqah wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap para istrinya. Dan pilihan-pilihan dari kaum mukminin adalah khiyaruhum linisaihim. Yaitu yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Bagaimana seorang suami yang baik terhadap istrinya? memberikan nasihat terus dengan perlahan-lahan, dengan sober, dengan tahammul, memikul beban. Dinasihatkan dengan Al-Qur'an, hadis, dengan kalam para ulama, diberi fasilitas kaset-kaset, majalah, buku-buku bacaan. Nah, terus kita beri fasilitas untuk mereka mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, juga istri, suami yang saleh, suami yang baik terhadap istrinya yang tidak tinggal diam, tapi dia berusaha mencari nafkah yang halal untuk memberi hmm, kebutuhannya dari makan minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya terhadap istri-istri mereka. Nah, nafako yang halal. Ini suami yang baik. Ini pilihan-pilihan Allah terhadap kaum wanita. Nah, dan tidak boleh seorang suami bersikap keras terhadap istrinya sampai memukul. Naam, apalagi menempiling bagian wajah haram bagi seorang suami. Naam. Tapi hendaklah kalau mengharuskan untuk dipukul, pukullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu bagian betis. Kalau sudah menempuh cara-cara tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nasihat, sober, memisahkan diri dari tempat tidurnya. Masih saja begitu kita mengutus ustadz untuk memberi nasihat. Atau mengutus keluarganya yang bijak untuk memberi nasihat. Masih saja seperti itu. Dipukul bagian bawah, bagian betis yang tidak mengeluarkan darah Nah, tapi kalau langsung serta-merta melakukan pukulan, maka ini tidak dibolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadribunna ima Allah." Sekali-kali kalian wahai kaum lelaki, jangan memukul para wanita-wanita, para istri-istri. Nah, Ikhwani fid wa akhwati fillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita wujudkan dalam keluarga-keluarga kita. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.